Aswad al-Asadi salah seorang dari Bani Sa'ad bin Har orang Kufa bin Hadid, hadis masuk pakar hadis al-mukasirin banyak oleh hadis dan suka Aku melihat Abu Zar memakai pakaian Wa'ala gulami dan budaknya memakai pakaian yang sama persis sama kualitasnya dengan pakaiannya Abu Zar maka aku tanyakan hal tersebut padanya tentang hal tersebut maka Buzar bercerita kenapa sebabnya yaitu dia pernah mencela seseorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu seorang Buddha Pak Ayarau fi umihi lalu dicela oleh Abu Dhar dikaitkan dengan ibunya ya, jasa anak perempuan Pak maka datanglah orang tersebut yang dicela Abu Dhar kepada Nabi lalu menceritakannya kepada Nabi maka Nabi kemudian berkata kepada Abu Dhar ini engkau adalah seorang yang ada pada dirimu ya Kultu aku katakan Abu Dhar mengatakan kepada Nabi Ala saat hari Meskipun pada saat ini Dan usia aku sudah tua ada pada buku Celia ya, kami mengatakan naam iya sebenarnya mereka budak itu adalah saudara saya wa kaulukum sebelum bermakna kaulikum ay abi abi dukum wa ima ukum budak kalian yang Allah letakkan Allah jadikan tahta esikum di bawah tangan kekuasaan kalian maka siapa yang saudaranya di bawah tangannya di bawah kekuasaannya yaitu budak siapa yang punya budak maka adalah dia beri makan budak itu sama dengan yang dia adalah dia beri pakaian budaknya itu dengan, sama persis dengan yang dia pakai dan janganlah membebani budaknya dengan sesuatu yang tidak mampu mereka jika kalian bebani dengan beban yang berat maka bantulah mereka untuk mengerjakan beban tersebut itu nama itu dan muslim kandungan hadis dalam hadis ini terdapat kandungan yaitu segala sesuatu yang ya segala sesuatu karakter ya semua karakter jeli itu adalah tercela Bahasanya diambil dari kata-kata fi jahiliyah. Kata-kata ini adalah zamun celaan. Itu kal khislah, khislah, khoslah, itu kal khoslah untuk celaan terhadap sifat itu. Sifat yang ada pada Abu Dhar. Kalau ulama kata adanya tidaklah kata-kata ini anahada wasfa itu sifat ini yaitu punya jahiliyah pada dirinya dapat bermakna la'an mastamal alaihi sifat tersebut sifat yang jahiliyah tadi ma lama atau lebih maksud maka tidaklah terwujud apa yang dimaksud. dimaksud adalah nabi dan kata-kata fikah jahiliyah adalah mencela jika kita menganggap fikir jahiliyah itu tidak bermakna mencela maka ya maksud yang Nabi inginkan dalam kata-kata ini tidak ada kandungan yang lain karena takyir bahasanya mencela seorang atau orang lain dan mengkaitkannya dengan nasab dan ibunya dengan bapaknya dan min akhlakil kemudian yang ketiga fihi anna rajul bahasanya seseorang lihi meskipun dia seorang yang istimewa Wa ilmihi seorang yang dalam ilmunya Wa dinihi dan seorang yang bagus agamanya Boleh jadi ada pada dirinya Ba'du hadil sifal Ada padanya Sifat, bagian sifat-sifat jeliah yang disebut dengan celia atau sifat-sifat Yahudi dengan sifat Nasrani dan hal tersebut tidaklah menyebabkan kafirnya orang tersebut dan fasiknya kecuali jika dia menghalalkannya dan dan menganggapnya boleh-boleh saja orang yang punya sifat celia, sifat Yahudi, sifat Nasrani jadi adalah seorang yang paham agama Namun punya hal-hal seperti itu Namun itu tidak menyebabkan kafir ataupun fasik Dengan catatan tidak selama tidak menganggap, mengetahuinya dan tidak menganggap itu satu hal yang halal dan boleh diatur satu. Yang dimaksud arah pilihan adalah semua muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini Syekhul Islam menggunakan kata taratul ala sabili taklif untuk memenangkan untuk menyebut salah, salah satu maka apa yang memenangkan maka beliau memenangkan kita arah di situ maknanya seseorang bukan seorang laki-laki Kemudian yang lain berkenaan dengan karakter jahiliyah adalah tadi disebutkan oleh Muslim dan sahnya dari Nafik bin Jubair bin Mut'ain. 45 Nafik bin Jubair bin Mut'ain bin Adi bin Naufal Al-Qurasi Al-Madani orang Madinah. Syukaf Fadil seorang istimewa meninggal tahun 99 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan manusia yang paling Allah benci adalah jenis orang orang yang membuat kerusakan di tanah haram orang yang mencari-cari dalam Islam sunnah jeliah menghidupkan atau mencari-cari dalam Islam menginginkan dalam Islam sunnah jeliah dan seorang yang menuntut darah seseorang tanpa alasan cuma ingin liriko untuk menumpahkan darahnya sebelumnya footnote 6 tentang pengertian ilhad di tanah haram. Secara bahasa ilhad maknanya mail Al-Qasdi Menyimpang dari yang lurus Dari yang seharusnya Wal-udul anil-haq Berpaling dari kebenaran Yang maksud Ilhad di tanah haram adalah Intihad, intihad melanggar kehormatan tanah haram dengan melangkah bentuknya boleh jadi melakukan maksiat ya, mencuri tanah haram berzina berdusta wa wartika kafir ya, asal bahkan dosa besar zina di tanah haram mencuri di tanah haram boleh juga bentuk intihak melanggar kehormatan tanah haram adalah dengan menyakiti orang 50 orang 50 orang atau bahkan membunuh mereka atau mengganggu kehormatan orang-orang itu di tanah haram dan keamanan buat musuh kacau merasa merasa aman atau dengan fisik 5 dengan melakukan hal-hal yang maka Allahul haram bin hal-hal yang Allah haramkan khusus di tanah haram yaitu Allah haramkan di sana membunuh hewan buruan, kemudian memotong pohon dan semacam itu. Maka melanggarnya adalah untuk pelanggaran terhadap membuat pelanggaran di tanah haram. Kemudian putus tiga halaman berikutnya perkataan mu'alek mu'alek yaitu Syekhul Asara mengisyaratkan bahasanya hadis ini ada di saya muslim namun kata dan asal akal kan aku tidak mendapatkannya ya, hadis ini di dalam saya muslim di dalam di dengan lafaz semacam ini yang aku dapatkan adalah di Bukhari dengan sanad ini dan dengan lafaz yang disampaikan di sini yang tepat kata muhasib ya telah bahwa hukum sari Nabi memberitakan bahasanya manusia yang paling Allah benci adalah tiga jenis orang dan hal itu disebabkan karena yang namanya kerusakan itu boleh jadi di sini, di sini wa dulu berkaitan dengan agama dan boleh jadi berkaitan dengan dunia. Dan kerusakan dunia yang paling besar adalah kotul nafsi adalah membunuh orang. Biroyil hak tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Oleh karena itu, membunuh orang adalah asfarul kasair, dosa besar yang paling besar. Setelah kerusakan agama yang paling besar yaitu kekufuran. Sedangkan rusaknya agama kedua macam boleh jadi berkaitan dengan amal dan boleh jadi berkaitan dengan mahalul amal tempat beramal yaitu tempat yaitu tanah haram masjid dan semisalnya Adapun kerusakan agama yang berkaitan dengan amal yang disebutkan di sini yaitu mencari-cari menghidup-hidupkan melestarikan sunnah jahiliyah Adapun yang berkaitan dengan tempat untuk beramal adalah al-ilhad fil haram, membuat eh, berperilaku yang tidak benar di tanah haram. Karena mahalil amal tempat untuk beramal yang paling agung adalah tanah haram. Yang tidak disebutkan وانتهاك حرمة محل المكان أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني Pelanggaran terhadap kehormatan tempat beramal itu lebih besar daripada pelanggaran terhadap kehormatan waktu beramal. Pelanggaran terhadap kehormatan tempat eh, tempat beramal yang mulia itu lebih besar misalnya daripada pelanggaran terhadap kehormatan waktu beramal yang mulia. Waktu mulia untuk beramal. atau sebalik keistimewaan karena tempat itu lebih tinggi daripada keistimewaan amal karena eh, eh, keistimewaan amal karena waktu itu lebih eh, karena tempat itu lebih tinggi daripada keistimewaan amal karena waktu. Disebutkan alasannya melihat oleh karena itu diharamkan tanawul mubahat mengkonsumsi makanan-makanan yang mubah yaitu sayap yaitu binatang buruan haram penabatat dan tumbuh-tumbuhan di tanah haram jika ini di tanah haram satu hal yang tidak haram semacam ini semacam ini tidaklah haram bisa haram di bulan haram ini menunjukkan bahasanya penghormatan tempat itu lebih mulia daripada kehormatan waktu kehormatan tempat itu lebih mulia daripada kehormatan waktu oleh karena itu di tanah haram tidak boleh mengkonsumsi satu hal yang mubah berburu di tanah haram nggak boleh motong pertumbuhan eh, di tanah haram untuk dimakan tidak boleh satu hal yang tidak ada aturannya ketika bulan haram. Oleh karena itu, asahi pendapat yang benar, haramnya kita qital di tanah haram itu baqiyah, adalah tetap ada layamil qiyamah bagaimana ditunjukkan oleh dari dalil yang sahih semacam perkataan Nabi pada saat sebelum satu Mekah katanya ini cuma diizinkan untuk aku saat di siang hari dan tanah haram ini adalah haram eh, sejak Allah ciptakan eh, sampai Yuhumil qiyamah Dan ada penjualan untukku sesaat di siang hari. Beda dengan larangan berperang di bulan haram. Itulah fisyahil haram larangan berperang di bulan haram dulu. Pada awal Islam terdapat larangan berperang di bulan haram bagaimanakah sekarang apakah ada toh, ataukah tidak larangan berperang pada bulan haram Dulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan oh, enggak, empat bulan haram Dulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rojab maka ulama sebagian ulama mengatakan larangan berperang di bulan haram itu masih ada nah, sebagian lagi mengatakan mansuh jadi bila lafaz lisan mengatakan sebelas syahrul pertemuan ini beda dengan untuk bulan haram yaitu kalau bulan haram larangan pasangan bulan haram itu mansuh. Oleh karena itu di sini Allah alam Nabi SAW menyebutkan ilhad pelanggaran di tanah haram dan cari cari dan menghidup-hidupkan sunnah beli. Nah yang inti pokok dari tiga dari tiga hal yang ada dalam hadis ini adalah masalah sunnah jeliyah bal maksud dan yang yang terpokok dalam hal ini Bahkan di antara tiga orang yang sangat Allah menggai adalah orang-orang yang mencari-cari dalam Islam sunnah jahiliyah. Baik status dia adalah mutabik, cuma mengikuti oh, mubtahid atau orang yang mencari-cari. Yang jelas mana istirahat itu adalah atolak wal iroda menginginkan dan mencari, mencari dan menginginkan. Sehingga kuluman arroda setiap orang yang menginginkan dalam Islam untuk melakukan sesuatu dari sunnah jeliyah ajaran jeliyah, tradisi jeliyah maka kita masuk dalam hadis ini saya ingin menghidupkan sifat menghidup sifat-sifat delia, asofia ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya fanatik kesukuan, fanatik e, kesabilahan maka orang yang ingin memunculkan kembali semacam ini dan mempertahankannya maka termasuk dalam hadis ini maka yang paling Allah benci melestarikan sunnah celia, niyaha atau perbuatan yang lain mencela nasab maka termasuk dalam sisi yaitu penting sangat-sangat Allah benci Ini maksud sunnah jahiliyah adalah kulu adatin kanu alaiha. Semua kebiasaan yang biasa mereka lakukan itu sunnah jahiliyah. Karena sunnah makna sunnah adalah ada yaitu dan makna sunnah adalah at-tariq alladhi tatakarraru jalan yang berulang-ulang dinau inas untuk sejenis orang tertentu boleh jadi mereka nilai sebagai ibadah kebiasaan itu atau tidak mereka nilai sebagai ibadah maka sunnah jelas dan segala sesuatu menjadi kebiasaan ahli jahiliyah karena definisi sunnah adalah satu jalan yang berulang-ulang dan ada pada no inna sebagian orang jelia kalau maka sunnah jelia maka itu adalah orang jelia satu hal yang berulang-ulang pada jenis orang tertentu yaitu ahlul jelia Sebenarnya sunnah jelia ini tidak harus ibadah boleh jadi ibadah, boleh jadi tidak ibadah adalah non ibadah. Dalil bahasanya sunnah itu maknanya telah tarik firman Allah telah berlalu minggu belikum sebelum kalian non satu sunnah satu kebiasaan yaitu siapa yang ingkar kepada Rasul maka akan dapat azab sesaat pasti Rasul arti maka berjalan di muka bumi ini kan juga sabda Nabi SAW Sungguh akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian maka Nabi katakan umatnya akan itibak dengan eh, jalannya orang-orang kafir. Bal itibak dan makna itibak adalah ittifak ya, menadani wal istinan dan mengambil sunnah menjadikannya sebagai sunnah menjadikan sebagai kebiasaan man amila maka barang siapa melakukan salah satu dari sunnah jeliyah maka dia telah mengikuti sunnah jeliyah jadi hadis ini adalah nasun amun dalil umum yang isinya yujib mengharuskan mengharamkan mengikuti segala sesuatu yang termasuk sunnah jeliyah baik masalah hari raya atau bukan hari ayat 28 termasuk hal itu menghidup-hidupkan dan mengikuti sunnah jahiliyah adalah mayuhawil usaha sebagian orang pada saat ini untuk supaya dihidup-hidupkan padahal itu adalah perkara jahiliyah terdahulu dengan alasan ala anaha minat turab ya, dengan alasan ini adalah warisan ini adalah warisan leluhur ala tazubi yang seharusnya kita merasa bangga dengannya maka menghidupkan kembali nama Ukad pada Ukad adalah sukun satu, salah satu pasar di Malaysia nama pasar di di antara pasar selia menghidupkan kembali nama Daruna dua Waya dan Daruna dua adalah yang Muntadiyat Quraisyin tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yaitu pemisah pembesar Quraisy di Jahiliyah di masa Jahiliyah dan semacamnya ini beliau katakan ini termasuk pelanggaran terhadap hadis di kemudian berikutnya tentang tentang penggunaan makna jeli penggunaan lafaz istilah jeliyah. Kenapa Celia? Kot yakun isman lil Terkadang digunakan dengan dengan adalah nama untuk keadaan. Wal ghalib inilah makna yang umumnya ada di Quran dan Sunnah. Namun perkataan adalah isman nama lidil hal untuk orang yang memiliki keadaan. makna pertama, makna jeliah dengan makna pertama kita dapatkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ina Dhar, ina kemruun onsi kaceria Seseorang yang ada pada dirimu ya Itu keadaan jelia. Ya, sedikit. Eva seperti ismul hal kata kata Umar si aku bernada di masa jahiliyah untuk beriktikaf selama semalam lihat pernut satu nah, hadis ini terdapat waroda di sahihain dari muslim dan yang lainnya dalam lafaz Bukhari dari Abdullah bin Umar dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Maksudnya aku bernadar fil di masa jaliya untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Nabi SAW mengatakan, Audi nadroka." Penilah nadarmu, maka Umar beriktikaf selama, selama semalam di Masjidil Haram. Dan di sini dalil Biasanya iktikaf tidak dipersyaratkan harus dalam kondisi puasa. Karena ulama berselisih pendapat apakah itikaf itu disyaratkan dalam kondisi puasa atau tidak. Ada ulama yang mempersyaratkan orang itikaf itu harus puasa. Artinya itikaf itu hanya boleh siang hari. Atau belasan dari terusan dari siang hari. Tidak boleh cuma orang bukan malam hari niat iktikaf itu tidak tidak boleh dan sebagian ulama mengatakan akan sah namun afdoliyah afdoliyah iktikaf dalam kondisi puasa namun bukan persyaratan di antara ulama yang mengatakan itu bukan persyaratan dan itu pendapat yang lebih kuat Biasanya puasa bukanlah syarat untuk iktikaf adalah hadis ini karena di sini Nabi mengizinkan iktikaf malam hari atau Umar beriktikaf ya Umar mengatakan di hadapan Nabi anak an selain lailatan dan Nabi membolehkan akhirnya mengizinkan Umar iktikaf semalam yang tentu tidak puasa ini kan juga perkataan ini diajarkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga perkataan Aisyah bahasanya nikah di masa jahiliyah itu ada empat macam. Ini adalah juz'un ayat 22 bagian dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, dengan Abu Dawud dalam sebuah hadis yang panjang yang awalnya kalau dalam Sahih Bukhari dari Urwah bin Zubair punya Aisyah istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bercerita padanya anak nikah betul nikah di masa jahiliyah itu ada empat jenis dan dikatakan salam asa atau Pu'isa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam berhak maka ketika Nabi diutus bil dengan membawa wahyu kebenaran hadama nikah jahiliyah kullahu Nabi membatalkan semua jenis nikah syariah kecuali nik nikahan nasil yaum cara akad nikah yang ada atau pernikahan model pernikahan yang ada pada saat ini jadi model nikah saat ini tuh aslinya adalah tradisi jahiliyah karena di ditakrir diizinkan boleh karena Nabi kalau Alaihi Wasallam nikah dalam bentuk melamar kepada wali seorang perempuan kemudian dinikahkan ini ada sudah ada di masa filia Nabi cuma dalam cuma ini cuma Akhir cuma menetapkan ya sudah ada demikian juga perkataan uh, Hudzaifah wa Rasulullah dulu kami dalam jahiliyah dan syar Ayat في hal, في hal yaitu dalam kondisi jahiliyah atau dalam tariqah jalan jahiliyah atau dalam asal jahiliyah dan semacam itu jadi maksud pun fi jahiliyah adalah kami dalam kondisi jahiliyah jalan jahiliyah atau asal jahiliyah karena jahiliyah wa ingkana fil asli pada asalnya adalah sifat Jahiliyah itu pada asalnya adalah sifat karena disitu ada ya nisbah ya bah itu cocok untuk naat sifatnya untuk naat ya ada ya nisbah jahiliyah ada ya ya ya ya ya ya, ya nisbah dan pada asalnya ini adalah sifat ada naat akan tapi ghalaba an istimal namun sering digunakan sehingga karena sering digunakan berubah toh isma jadi isim namun makna ceria ya, itu dekat dengan makna masdarnya itu al-jahal ya setelah banyak digunakan jahiliyah itu maknanya al-jahiliyah sama al-jahlu itu berdekatan Adapun penggunaan yang kedua, tapi saya lihat ada dua penggunaan. Pertama, ismul hal yang itu adalah ya, nama ismul hal. Adapun makna yang kedua, contohnya adalah kalimat atau kata ta'ifah jelia, Kelompok jelia atau syair jeli atau penyair jeli. jahili di sini atau jahiliyah di sini adalah nisbah kepada jahal dan jahal adalah adamul ilmi tidak tidak punya ilmu atau tidak mengikuti ada mutibail ilmu tidak mau mengikuti ilmu yaitu tidak mau mengamalkan ilmu karena siapa yang siapa yang tidak tahu mana yang benar maka jadilah statusnya jahil jahil batik jahil sederhana namun jika dia meyakini beda dengan kebenaran, kebenaran itu A, namun yang dia yakini adalah B. Maka ini jahil murkad. Orang Badar tahun 2 Hijriah, namun dia yakini orang Badar tahun 3 Hijriah. Jahil murkad. Fa'ingkola khilafal haqi Jika seorang itu mengatakan Perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran Aliman bil haq Padahal dia tahu kebenaran atau meskipun dia tidak tahu kebenaran maka adalah jahilun aidan boleh disebut juga jahil dalilnya sabda firman Allah Subhanahu wa taala wa idza khatabahum jahiluna qalu salama jika di, mereka ibadur rahman itu jika diajak bicara oleh al jahilun oleh orang-orang yang bodoh qalu salama mereka mengucapkan ucapan keselamatan Jailun di sini bukan adamul ilmi. non adam istifail ini, Atau mungkin juga orang yang mengucapkan al hak, khilaful haq. Ya, ini adalah orang yang mengucapkan ucapan khilaful haq boleh jadi mengetahui al-haq tersebut boleh jadi tidak tahu. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu puasa maka jangan melakukan rofas. Omongan-omongan yang kotor, cerah, porno, walaya jahat, dan jangan berbuat bagaimana orang bodoh ya di hal di sini eh, ada motif hal ilmi tidak mau mengamalkan ilmu Wa min hadha soalnya dari ucapan sebagian penyair Arab. Ala yajhalanna ahadun alaina. Ingat, jangan ada seorang pun yang berani mengganggu kami. Yajhal di sini maknanya mengganggu, menyakiti. Jangan ada seorang pun yang mengganggu kami. Maka yajhalanna di sini ada itibail ilmi kalau ada yang berani-berani ganggu kami, fana jahalu fakoh jahlil jahilina. Maka kami akan menyakiti dengan lebih besar daripada kami akan balas dengan yang eh, lebih lagi. Jangan coba-coba nyakiti kami, kalau kamu nyakiti kami maka kami balas dengan balasan yang lebih. Nah, ya jahalan, ya jahalan di sini maknanya bukan ada mulai ini. Orang tahu kalau ganggu itu nggak boleh cuma dia tahu ganggu orang atau nggak boleh namun dia ganggu orang ada kasir ini banyak Wakadzalika man amila bi khilafil haq demikian juga orang yang melakukan amal tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa jahil juga boleh disebut jahil. Wain alim meskipun dia tahu annahu mukhalifun lil haqi kalau dia menyelisih kebenaran tahu ini maksiat namun dia langgar juga maka orang yang melakukan maksiat dalam keadaan tahu ini maksiat itu juga boleh disebut jahil bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa inna matawbatu 'ala Allah alladziina ya'maluna su'a bijahalah Ya taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan ya malu nasu, melakukan kejelekan, kemaksiatan bijaha latin dengan dorongan jahalah sampai itu jahalah? dikatakan oleh para sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kullu amila su'an fahuwa jahilun. Setiap orang melakukan maksiat itu dalam kondisi jahil. Meskipun dia tahu kalau itu adalah maksiat. Kenapa? Kalau dia tidak tahu itu maksiat, maka nggak perlu tobat. Ma'bur. Ya maka yang dimaksud gejala di sini bukan bukan kebodohan dalam arti adamul ilmi kalau memang maknanya adalah kebodohan dalam arti adamul ilmi maka nggak perlu tobat nggak perlu bertobat karena kebodohan al-jahilu makzurun orang bodoh itu dimaafkan akan lebih sehingga oleh karena itu ini maksud jalan di sini adalah adamul amal bila ilmi ini nah, yang namanya jahal itu dalam penggunaan Quran sunnah itu ada dua macam boleh jadi adalah adamul ilmi boleh jadi yang kedua adalah adamul amal bil ilmi kata-kata jahal dan Quran dan Sunnah itu kalau tidak mul ilmi ya, ada mul amal bil ilmi lihat footnote 4 ya lihat tafsir mencurir jangan lebih sebutkan akwal sahabah perkataan para sahabat dan tabiin tentang hal itu dan semuanya akid mendukung makna yang dikatakan oleh muallif là, il me Taymiyyah. Kenapa orang yang tidak mengamalkan ilmu disebut bodoh? Wasabab lagi dijelaskan oleh Syekhul Islam karena ilmu yang hakiki yang kokoh dalam hati yang tani akan mencegah ya, ayat tur muncul ma'ahu jika orang itu punya ilmu yang orang tersebut segala sesuatu yang menyelisih ilmu baik perkataan ataupun perbuatan karena ilmu yang hakiki dan ilmu yang kokoh itu akan mencegah seorang yang memilikinya untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang memiliki ilmunya. Sama maka kapan saja saudara muncul sesuatu yang menyelisih ilmu, kalau Buddha maka pasti ada kelalaian hati dari ilmu atau lemahnya ilmu dalam hati bimukawimah karena ada faktor penghalang yu'ariduhu yang menentang ilmu tersebut Wasil itu adalah ahwalun keadaan yang itu bertentangan dengan hakikat ilmu. Maka jadilah orang tersebut jalan bodoh bihadal iktibar dari sudut ini, dari sisi ini. Ya, kenapa disebut jahil? Ya, karena ilmu yang hakiki akan mencegah orang untuk melakukan amal atau perbuatan yang memiliki ilmunya. Kalau orang itu punya ilmu kemudian menyelisih ilmunya, maka pasti ada sesuatu di hatinya yang menyebabkan dia yang menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tunakit bertentangan dengan ilmu sehingga dia bodoh dan seperti ini. Namun ingat dia itu jahil orang yang tidak mengamalkan ilmu itu jahil dari satu sisi bukan dari keseluruhan sisi. Wamin huna maka dari sini Pak Arif engkau tahu Duhulul amal bahasanya amal itu termasuk di mustahikil iman dalam iman hakikatan lama jaya adalah hakiki dan bukan majasi oleh karena itu apa orang yang tidak mengamalkan ilmu itu disebut jahil maka ini menunjukkan bahasanya amal itu bagian dari iman secara hakiki bukan majazi memang secara hakiki amal itu bagian dari iman oleh karena itu orang yang punya ilmu tentang amal yang benar namun dia tidak melakukan amal yang benar dikatakan dia tidak punya ilmu maka seorang yang mengimani ya, eh, eh, punya keimanan tentang tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawasinya dan seterusnya. Dan Allah dia punya iman bahwasanya Allah mengharamkan ini, mengharamkan itu, mewajibkan itu dan itu. Kalau dia tidak mengamalkannya, maka nggak salah kalau dikatakan dia dari satu sisi dia hilang imannya bagaimana dari satu orang yang tahu hal-hal yang benar namun tidak diamalkan maka dia dikatakan bodoh dari sisi ini dari satu sudut dia bisa dikatakan bodoh Wa ilam yakun meskipun tidaklah kuluman taraka syai'an min a'mal, semua orang yang meninggalkan amal itu jadi kafir. Kalau semua orang meninggalkan satu saja dari amal itu kafir, ini mak, inilah madhabnya Khawarij yang meninggalkan amal yang wajib atau melakukan satu hal yang haram satu saja maka kafir. Nah, Abu Sunnah mengatakan bahasanya amal itu bagian dari eh, bagian dari hakikat iman. Namun tidak mesti ada jika satu bagian dari amal itu ditinggalkan menyebabkan orangnya tidak beriman. Walau kharijan tidak pula keluar dari asli musamal iman pokok <coughs> iman bagaimana sudah, Mu'tazilah Mu'tazilah mengatakan jika seorang itu meninggalkan salah satu amal yang harus dia lakukan maka orang ini keluar dari iman meskipun belum kafir namun keluar dari iman kalau kalau Khawat mengatakan orang yang meninggalkan amal yang wajib yang harus dia lakukan, maka dia kafir. Kalau Mu'tazilah mengatakan orang yang meninggalkan amal yang harus dia lakukan, maka dia keluar dari aslul iman, aslul musamal iman, keluar dari iman. Sudah tidak lagi beriman. Meskipun tidak dikatakan, tidak mereka katakan kafir. kali demikian juga nama akal. Wana hudhalika minal asma dan nama-nama yang lain. Maksudnya apa? Tuhul a'mal fil mustaqil iman itu adalah hakikatlah majas. Duhulul amal fil ilmi itu adalah hakikat lah majas. Demikian juga dulul amal fil akli itu hakikat lah majas. Gimana maksudnya? Ada orang punya akal, namun dia berbuat sesuatu yang tidak sejalan dengan akal sehatnya. Maka boleh dikatakan tidak berakal. Bagaimana orang yang punya punya ilmu, orang yang tidak orang punya ilmu namun tidak mengamalkan sesuai dengan ilmu dikatakan dia bodoh. Demikian pula demikian pula, orang yang punya akal pikiran akal sehat akan tapi prakteknya perbuatannya tidak sesuai dengan akal sehatnya maka boleh dikatakan tidak berakal dalam artian dia tidak beramal sesuai dengan akalnya bukan berarti dia gila bukan berarti dia gila maka dia tidak berakal min nahiyah maka dia tidak berakal dari sisi ini dari sudut ini dia dikatakan tidak akal bukan artinya dia gila kalau gila itu artinya total tidak punya akal 100% tidak punya akal namun orang yang punya akal sehat namun amalnya tidak sesuai dengan akal sehat kita katakan orang ini tidak berakal boleh dikatakan orang ini tidak berakal dalam artian tidak berakal dari satu sisi min wajah dari satu sisi dari satu sudut bukan dari keseluruhan kalau keseluruhan artinya sama dengan gila oleh karena itu buktinya, oleh karena itu Allah menyebut kok ashab hadil ahwal orang-orang yang punya keadaan semacam ini ya, yang tidak beramal sesuai dengan akal sehatnya Allah katakan mereka mati orang ini buta orang ini bisu orang ini tuli tuli bisu sesat bodoh dan Allah katakan tidak berakal tidak mendengar tidak melihat dan Oleh karena itu Allah sifati orang-orang yang beriman dengan ulil albab, orang-orang yang punya akal, ulil nuha, orang yang punya akal, mendapatkan hidayah, mereka punya cahaya, mereka mendengar, mereka berakal. Jadi ulil albab itu maknanya adalah orang berakal, orang beriman gitu. Itu dijelas oleh eh, para ulama, tafsir, semacam di jalan lain, dan yang lain. orang penafsiran orang sekarang mengatakan di tempat kita ulil asbab itu bahasa sediawan macam itu yo tidak benar semua itu ulil asbab itu mukminin kalau kamu mau menulul asbab kalau kamu kafir meskipun cerdas cendekiawan orang katakan apa bodoh dikatakan layak siluna sumum bukmun umyun gitu. Maka amal itu amal yang sejalan dengan satu item itu adalah bagian dari item itu. Amal yang berkaitan berge, amal yang berkaitan dengan ilmu maka itu adalah bagian dari ilmu. Amal yang berkaitan dengan akal berkaitan dengan akal. Amal yang berkaitan dengan mendengar maka sebagian dari mendengar. Amal yang berkaitan dengan mendengar yaitu merenungi apa yang didengar orang mendengar namun tidak merenungi apa yang dia dengar maka dikatakan ketika kata, kata kita katakan orang tidak mendengar dan juga orang yang tidak beramal sesuai dengan iman maka bisa dikatakan dia tidak iman dari sisi ini meskipun bukan berarti eh, kita katakan dia tidak beriman mengkuli wajahin kalau tidak beriman mikul wajib ya, sama dengan kafir ya. Baik tetap dalik maka jika hal itu telah jelas maka manusia sebelum itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri jahiliyah itu dinisbatkan kepada jahil. Kenapa? Fa'ina makanu alain karena apa yang mereka miliki yaitu perkataan dan amal hanyalah diada-adakan oleh orang yang jahil atau dikerjakan oleh orang yang jahil. Demikian juga segala sesuatu yang menyelisihi ajaran para rasul Yahudi, Nasrani, maka adalah juga bisa disebut jahiliyah. Dan itu sebelum diutusnya Nabi, jahiliyahnya namanya jahiliyah Amah Adapun setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jahiliyah itu cuma ada di satu daerah tanpa daerah yang lain, semacam di negeri kufar negerinya orang kafir atau ada pada satu person tanpa person yang lain semacam seseorang sebelum masuk Islam maka bisa kita katakan seseorang yang belum sebelum masuk Islam kita katakan lebih jahiliyah orang ini dalam jahiliyah meskipun dia tinggal bersama kaum muslimin Wa amma fi zaman fi zamanin mutlaqin Adapun dalam zaman yang mutlak yaitu setelah datangnya Rasul, pala jahiliyah maka tidak ada jahiliyah setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna umat tazalu min ummatihi ta'ifatun dhahirun hak ilah ila qiyamis dan akan selalu ada segolongan umatnya yang ya, menampakkan kebenaran sampai tegak kiamat. Maka setelah diutusnya Rasulullah maka tidak tidak boleh dimutlakan adanya jeliyah tidak boleh dikatakan ada jeliyah dengan bentuk mutlak yang ada jeliyah muqayyad wal jeliyah muqayyadah qad taqumu fi ba'di muslimin wa fi katsirin minal ashkhas muslimin adapun jeliyah muqayyadah jeliyah parsial maka ada pada sebagian lebih kaum muslimin dan pada banyak kaum muslimin bagaimana Nabi katakan ada empat sifat di tengah-tengah umatku adalah jahiliyah dan perkataan Nabi empat adalah seorang yang ada pada dirimu jahiliyah pembahasan pembagian jahiliyah menjadi dua ada jahiliyah amma jahiliyah khasah ada jahiliyah mutlaqah ada jahiliyah muqayyadah ini dibahas oleh satu Islam di Istilah Isra Mustaqim. Jadi kita وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم